Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin, azani wa azdakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis Qudsi yang sudah kita lewati. Penyebutan hadisnya yaitu hadis yang ke-24 barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu. Naam, tafadhal. An Abi al-Ghifari radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فعل ظلمه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من قصوته فاستقسوني أكسكم أكسكم يا عبادي كلكم يا عبادي إنكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لا تبلغوا دري فاذوقوني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المكت إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه فمن فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم نعم تفضل ibadi kulukum jaibun ila man akam kudu fakat imuni utin dunia ibadi kulukum arin ila ila man ya ibadi ila untuk tiuna billahi wa an akuru dunia kajamina fastafiruni akil lakum ya ibadi inna kum anta berdiri kurdi ya ibadi lau anna awalakum wa akarakum insatum kum kum kum kum kum kum kum kum syai'an ya ibadi law anna awwalakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qalu ala akhdari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasul mana qasul mana qasul dzalika min rabbi syai'an Ya. Ya Eh? Sudah eh, saya. Naam barakallahu fikum. Awas, hadis pertama, sudah siap? Ya, yang apa? mutafakun muttafaqun alaih. Ayo, ya, kami siap. Ya. ya, bismillah. Santai aja. Eh ana asjudu lillahi wa rasuli. Baik. Man kana yasjudu lillahi. Man kana yasjudu lillahi wa rasuli. Baik. Fayyidul lillahi wa rasuli. Man kana man kana yang lillahi yusibuha. Aw yurasin yang ayo ajratuhu ila ma hajara ilaihi faqala. Ayo, ahsan. Antum ulang pertama. Hah? Eh, sudah keras suaranya. Alhamdulillah. antum Eh, bismillah. Hijratul Nah, antum masih ingat enggak? Ayo, coba keras suaranya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am. Antum hafal? Belum? Ya hafal nanti ya. Hafal <laughs> belum? Na'am barakallahu fikum. Khair insyaallah. Antum hafal yang pertama belum? Sudah? Sudah? Nah, nanti di setengah besok ya. Ya, na'am. Fadal, terakhir akhir suf. Hafal ulama hadisnya sekarang? Bismillah. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Qauluhu wa ja'altuhu bainakum ay bainal ibad. Dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian muharraman haramallahu zulma Dan kami jadikan atau aku jadikan di antara kalian kezaliman tersebut haram. Allah taala telah mengharamkan kezaliman. Wa akhbara annahu ya'khudz zalimina wa yuhlikuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang zalim dan juga akan binasakan mereka. Qala ta'ala Allah Taala berfirman wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun dan jangan mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim maksudnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menghadap secara langsung terkadang menunda jadi jangan sampai kita menganggap Allah taala itu lalai tidak akan lalai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kezaliman baik berbuat kezaliman dengan cara menipu, mencuri atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Bahkan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang-orang yang tinggal di kampung yang penuh dengan kezaliman. Dan ada juga di kampung tersebut orang-orang yang beriman. Kemudian ketika ada bencana, kemudian ketika ada bala atau musibah, itu yang tertimpa bukan khusus orang-orang zalim saja Bahkan orang-orang baik pun terkadang kena. Kita saksikan ketika ada bencana alam, mungkin gunung meletus atau tsunami atau banjir, apakah yang kena hanya orang-orang zalim saja? Tidak. Orang-orang mukmin juga ada yang kena. Paham ya? Oleh karena itu Allah Taala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian dengan suatu ujian cobaan, bencana, musibah yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang zalim saja. Kalau bencana tersebut menimpa orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat itu hukuman untuk mereka. Tapi kalau menimpa orang-orang mukminin, muslimin, nah barakallahu fikum sebagai ujian untuk mereka. Sebagai ujian untuk mereka. Bagaimana menanggapi ujian yang berupa musibah tersebut. Adapun untuk orang-orang yang berbuat perkara yang haram atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ini hukuman untuk mereka. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdan azakumullah, intinya jangan sampai kita bermudah-mudahan mendolimi saudaranya atau mendolimi diri sendiri atau bahkan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mahma dzalama insanu wa tamada fa innahu la budda an yuwajiha wa yulaqi dzulmahu ajilan aw ajilan. Perhatikan baik-baik di situ. Maka kapanpun seseorang berbuat kezaliman dan terus-menerus di atas kezaliman tersebut, maka pasti dia akan menghadapi dan akan menjumpai kezaliman tersebut. Maksudnya akan menimpa dirinya akan dibalas ajilan au ajilan dalam waktu yang segera atau dalam waktu barakallahu fikum enam yang akan datang. Jadi maksudnya bagaimana? Dia akan mendapatkan imbalannya orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan imbalan dalam waktu segera atau ditunda di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Wa na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am. Kita lihat Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li bin Jabal radhiyallahu anhu dan sungguh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Berhati-hatilah engkau dengan doanya orang yang terdolimi. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Ta'ala pemisah atau penghalang. Jadi dikabulkan. Kita mendolimi siapapun yang kita dolimi hati-hati. Hatta kita mendolimi orang kafir nggak boleh. Mendolimi orang kafir nggak boleh. Nah barakallahu fiikum. Apalagi mendolimi saudara kita sesama kaum muslimin. Nah barakallahu fiikum. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi na'am barakallahu fikum saudara kita atau mendolimi diri sendiri atau dengan makna yang lebih besar yaitu mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat kesyirikan itu. Naam. Sawa'un kana al-madlum musliman atau kafiran, ya kan? Baik yang didolimi itu orang muslim atau orang kafir. Hati-hati. Naam, tapi datang dalam hadis yang sahih mengenai perintah Rasulullah SAW agar kita menolong orang yang Nah, didolimi dan orang yang mendolimi. Bayangkan. Orang mendolimi boleh ditolong juga ternyata. Tapi bukan menolong membantu berbuat kedoliman. Menahan tangannya agar tidak berbuat kedoliman. Paham? Cara membantu orang dolim paham ya? Membantu orang dolim bukan berarti kita membantu untuk melakukan kedoliman. Tapi membantu dengan cara apa? Menahan tangannya agar tidak berbuat kedoliman. Rasulullah mengatakan, Unsur akhaka zaliman al madluman. Kalau ya Rasulullah Hadza madlum. Nah, fama na barakallahu fikum. Kaifa nam? Ya Rasulullah nangsuruhu law kana madluman. Fa kaifa ansuruhu law kana zaliman? Atau kama qala sallallahu Artinya apa? Rasulullah ketika merintahkan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang didolimi atau yang berbuat kezaliman. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nangsuruhu law kana madluman." Ya Rasulullah kita menolong dia kalau didolimi. Fakaifa ansuruhu law kana zaliman? Terus bagaimana kita menolong dia kalau dia berbuat zalim? Rasulullah mengatakan tahanlah tangannya dari perbuatan kezaliman. Mahum? Jadi menolong orang zalim bukan berarti kita membantu berbuat kezaliman, tapi menahan tangannya. Jangan berbuat kezaliman. Itu menolong namanya. Mahum salah ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, la yajuzu dzulmu ahadin. Enggak diperbolehkan mendzalimi seorang pun, hatta al kufar. La yajuzu dzulmu. Bahkan orang kafir pun kita enggak boleh mendzalimi mereka. Orang kafir musuh agama Islam atau bukan? Naam. Orang-orang kafir musuh kaum muslimin, tapi kita tidak diperintahkan mendzalimi mereka. Antum di jalan ketemu kemudian antum tabrak misalkan, atau antum pukul misalkan, atau antum jambret ambil uangnya atau antum rampok, atau begal, nggak boleh. Walaupun mereka musuh kaum muslimin, tapi posisi dalam keadaan damai, damai. Paham ya maksudnya? Maksudnya menjaga ketenangan tadi itu dan juga menjaga penambah barakallahu fiqum enam agar kita tidak mendzalimi. Hati-hati. Nah, mendzalimi orang kafir itu dilarang. Kita lihat perhatikan baik-baik. Qala ta'ala ta'ala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu." i'dilu huwa aqrabut taqwa. Dan jangan sampai celaan cacian perbuatan jahat sekelompok kaum membikin kalian berbuat apa? Untuk tidak adil. Jangan sampai. Jadi kalau ada orang kufar, mereka apa? Berbuat jahat, berbuat jelek, jangan sampai perbuatan tersebut membuat kita apa? Tidak adil. Paham ya? I'dilu berbuat adillah kalian huwa aqrabu taqwa. Yang mana keadilan adalah lebih dekat daripada ketakwaan. Nah, lebih dekat kepada ketakwaan. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya walaupun mereka berbuat ulah, berbuat jahat pun kita berupaya berbuat adil. Jangan sampai berlebihan. Eh, apalagi kita memulai jangan. Orang kafir menang musuhnya kaum muslimin, tapi kita nggak boleh mulai. Misalnya kita ketemu kemudian kita tabrak pakai motor misalkan. Jangan. Atau misalkan barakallahu fikum ketemu di jalan kemudian kita Naam, pukul kepalanya misalkan jangan. Kita nggak boleh mentolimi seperti itu ya. Naam, kita lihat wa du'aul madlum mustajabun walau kana kafiran. Doanya orang yang terdolimi itu dikabulkan. Walaupun orang kafir pun, bayangkan. Menunjukkan bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Orang kafir bayangkan. Orang kafir kalau berdoa karena dia didolimi itu dikabulkan. Hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi saudara kita apalagi muslim. Paham ya? Apalagi saudara kita muslim jangan sampai ya. Na'amullah musta'an. Kita lihat. Li'anna Allah Subhanahu wa taala la yarda bidzulmi wa ta'addi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha, tidak senang dengan kezaliman dan juga tindakan kriminalitas kejahatan. Allah taala enggak senang, enggak suka, bahkan mengharamkan perbuatan tersebut. Qaulu subhanahu kemudian ucapan Allah taala fala tadzalamu maka jangan kalian saling mendolimi. Jadi kalau antum kita didolimi orang lain, kalau seandainya kita sabar jangan dibalas dengan kedoliman. Jangan dibalas dengan kedoliman. Tapi doa kita nam kalau fikum karena kita terdolimi, boleh. Paham ya? Kita mendoakan dia dengan dua kemungkinan. Kalau kita sabar kita doakan dia dengan hidayah, nam barakallahu fikum agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kalaupun seandainya kita terpaksa mendoakan dia kejelekan karena dia berhak dan layak, enggak masalah. Paham ya? Namlum musta'an seperti itu. Kita lihat sini. Ai la yadhlim ba'dukum ba'dha. Maksudnya sebagian kalian jangan mendolimi sebagian yang lainnya. Hada tahdhirun Allah subhanahu wa ta'ala min tadzalumil ibad. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa? Saling mendolimi hamba. Enggak boleh. Waqad min minadh-dhulmi fi kitabih fi ayatin katsiratin. Dan sungguh Allah Taala telah peringatkan dari apa? perbuatan kezaliman di dalam kitabnya, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Wa tawa'adadz dzalimin. Dan Allah Taala juga memberikan ancaman kepada orang-orang zalim. Wa daraba lana al-amsila al dhalamah alladziina akhadhahumullahu 'azza wa jalla. Dan Allah Taala juga memberikan contoh kepada kita mengenai apa adzalamah adzalamah itu jamak dari zalim mengenai orang-orang yang berbuat kedzaliman diberikan permisalan pada kita yang Allah taala apa menghukum mereka mengadab mereka nah barakallahu fikum dengan adab apa dengan adab yang pedih nah barakallahu fikum seperti itu qala Allah taala atau kata beliau di sini tahdziran lana minadz-dzulm ini semuanya apa peringatan bagi kita dari perbuatan kezaliman. Wa min 'adatil insan annahu zalumun illa man rahimallah. Perhatikan baik-baik ini ya. Termasuk kebiasaan manusia itu sering berbuat zalim. Kebiasaan manusia itu seringnya berbuat kezaliman kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Karena apa? Karena orang berbuat kezaliman itu barakallahu fikum terkadang orang itu ringan gitu loh. Paham ya? Tapi untuk menahannya itu yang berat. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang sangat banyak, na barakallahu fikum mengenai apa bahaya kezaliman tadi itu. Di antaranya apa? Yang menunjukkan hukum asal manusia suka berbuat kezaliman ini. Allah Ta'ala innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu senang dan terus-menerus sering berbuat kezaliman dan juga dalam keadaan bodoh. Paham ya? Naam zalum jahul faul menunjukkan apa? Sering. Nah, barakallahu fikum itu hukum asalnya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala illa man mannallahu alaihi bid-din wal iman fa innahu yatatahharu min hadhil khaslah kecuali orang-orang yang Allah Taala berikan karunia kepadanya dengan agama dan keimanan maka sesungguhnya orang tersebut tersucikan dari sifat seperti ini, sifat naam suka berbuat kedzaliman dan juga sifat kebodohan tadi. Qala al-mutanabbi wa dhulmu min syamil nufusi fa in tajid dha'ifatin fal'illatin la yadhlim kedzaliman itu nah barakallahu fikum merupakan apa merupakan sesuatu yang ada pada jiwa-jiwa maka jika <clears throat> engkau menjumpai nah barakallahu fikum orang yang memiliki iffah yaitu menjaga dirinya atau menjaga harga dirinya Fali'illatin la yadlim. Nah, barakallahu fikum, maka dikarenakan dia sakit baru dia tidak berbuat kezaliman Maksudnya apa? Maksudnya biasanya itu orang itu suka berbuat zalim. Kalau dia sakit baru tidak tidak berbuat kezaliman Allah musta'an. Ini menyebutkan hukum asalnya kecuali yang Allah telah rahmati orang itu suka berbuat kezaliman Allah subhanah, Allah Taala berkata dalam hadis kursi ini, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu." fastahduni ahdikum. Perhatikan baik-baik. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat. Ini hukum asalnya bayangkan ini. Semua kalian itu sesat dalam keadaan sesat illa man hadaituhu kecuali orang yang aku telah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Hidayah apa ini barakallahu fikum? Hidayah taufik. Hidayah at-taufik karena hidayah taufik tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita sampaikan, yang kita arahkan, yang kita dakwahkan namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Ini setiap orang kalau punya ilmu bisa memiliki. Paham ya? Antum mengarahkan, mendidik, mengajarkan, mendakwahkan bisa atau tidak? Bisa. Tapi per individu yang menerima dakwah tadi itu, nah barakallahu fikum ada juga yang tidak menerima, itu namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terkadang kita dalam berdakwah bertahun-tahun, seperti itu aja nggak ada yang menerima, nggak ada juga yang tunduk, nggak ada juga yang mendekat misalkan di kampung-kampung kan banyak seperti itu terkadang. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Belum sampai kepada mereka hidayah taufik. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al Quran Al Karim, "Wa innaka latahdi ila mustaqim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah menunjukkan, mengarahkan, membimbing setiap orang bisa. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau hidayah taufik, apa kata Allah Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada siapa pun Allah taala kehendaki. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah, kita lihat di sini. Kullul ibadi dhalluna 'anil haqq. Setiap hamba atau semua para hamba pada asalnya ya, mereka tersesat atau sesat dari kebenaran, buta dari kebenaran. Illa man hadahullah kecuali orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya. Ayya ay dallahu wa arsyadahu ilal haqqi wasabbatah. Maksudnya adalah apa? Kecuali orang-orang yang Allah telah tunjukkan kepadanya dan Allah telah bimbing kepada al-haq dan juga memberikan kekokohan kepadanya. Ini maksudnya. Nah, barakallahu fiikum. Kecuali orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk dan Allah telah berikan bimbingan serta dikokohkan di atas al-haq tersebut. Falaulah hidayatullahi bi irsalir rusul kalau seandainya bukan karena hidayah Allah dengan apa diutusnya para rasul wa inzal kutub dan diturunkannya kitab-kitab wa nasbil adillati linnas dan juga ditetapkannya dalil-dalil untuk manusia la baqau fi dhalalihim. Niscaya semuanya mereka para hamba tersebut berada di atas kesesatan. Itu kalau enggak dapat apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak apa? tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Nah, dengan apa sih caranya? Sudah kita lewat tadi. Ya dengan diutusnya para rasul, kemudian juga diturunkan kitab-kitab dan juga ditegakkannya dalil-dalil. Nah, barakallahu fikum di hadapan manusia. Walakinallaha min rahmatihi bihim hadahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala termasuk rahmatnya kepada mereka Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Allah telah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada hamba-hamba tersebut. Tapi apakah semua dapat hidayah? Tidak. Dan kalaulah seandainya memberikan semuanya dapat hidayah, mampu juga. Setiap jiwa diberikan hidayah, mampu. Semuanya beriman, mampu. Semuanya menjadi ahlu sunnah, mampu Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang apa? Kalau seandainya semuanya beriman, semuanya di atas hidayah, nanti kira-kira neraka bagaimana? Ada nggak penghuninya? Kalau semuanya beriman semuanya, ditakdirkan beriman. Semuanya ditakdirkan apa? Nah barakallahu fikum menjadi orang-orang muslimin misalkan. Kira-kira hikmahnya bagaimana? Hikmahnya tentunya tidak seperti yang Allah taala kabarkan dalam Al-Qur'an Karim. Karena Allah Taala mengkabarkan apa? Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebutkan dalam ayat tersebut barakallahu fikum walau syi'na la ataina kullu huda. Kalau kami mau kata Allah taala niscaya setiap jiwa itu kami berikan hidayahnya. Bayangkan itu. Setiap jiwa, setiap manusia dapat hidayah kalau Allah Taala menghendaki. Tapi apa kata Allah Taala? Walakin hakal qaulu minni. Akan tapi sungguh telah benar ucapanku. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasannya tidak semuanya dapat hidayah. Ada yang di atas hidayah, ada yang mereka di atas Nah barakallahu fikum kesesatan wal iyad Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa dallahum arsyadahum termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala walakinallaha min rahmatihi bihim hadahum wa dallahum wa arsyadahum wa waffaqahum wa tsabbatahum akan tapi Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk rahmatnya kepada mereka Allah telah berikan hidayah kepada mereka Allah telah tunjukkan mereka Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Allah taala kokohkan mereka. Wal hidayah hidayatu ala qismain. Ini penting sekali dan sering antum dengar ya. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Dua ini na barakallahu fikum habibakumullah. Yang satunya enam umum, satunya khusus. Paham ya? Yang khusus adalah hidayah taufik. Hidayah taufik khusus yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, antum terkadang nasihati orang tua, itu enggak langsung nerima dia. Paham ya? Terkadang ngeyel dulu, terkadang bantah, tapi lama-lama lunak hatinya Allah telah bukakan pintu hidayah, dapatlah disitu hidayah taufik. Paham ya? Nah, tapi enggak boleh kita maksa. Karena kita enggak bisa menguasai hati manusia. Bisa kita lewati ayat-ayatnya ya. Allah Taala berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaitir." engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian juga laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Bukan di tanganmu hidayah mereka, kita hanya menyampaikan saja. Itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, hidayah yang umum tadi. Nah, barakallahu fikum setiap orang yang berilmu dan beriman, eh, dia bisa melaksanakan hidayah yang kedua ini. Hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Artinya salah saja. Hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, memberikan penjelasan. Itu setiap orang bisa atau tidak? Naam. Oleh karena itu apa? Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Hidayah yang kedua ini, hidayah ad-dalalah irsyad ini belum tentu orang yang kita berikan menerima. Paham ya? Nah, karena untuk menerimanya itu butuh hidayah taufik itu loh. Iya enggak? Untuk menerimanya butuh hidayah taufik. Sudah dinasihati berkali-kali, didakwai, bahkan apa? Nah, barakallahu fikum hujah-hujah di hadapannya, tapi tetap belum menerima. Karena hidayah taufik belum sampai kepada orang tersebut. Mohon soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Al-awwal yang pertama, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum hidayah terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Pertama, hidayah taufik, kedua Ewa? Wal ism? Wal irsyad. Ewa. Ad-dalalah wal irsyad. Nah, barakallahu fikum. Jadi dua pembagian tersebut. Eh, sudah tercatat belum antum? Eh, na'am. Kita lihat di sini. Hidayatun di makna al-bayan wal irsyad. Yang pertama adalah hidayah dengan makna apa? Al-bayan wal irsyad. Penjelasan dan bimbingan. Kita bisa menjelaskan, membimbing, tapi untuk menarik hati orang tersebut menerima bimbingan kita, menerima penjelasan kita, butuh hidayah apa tadi? Taufik. Paham ya? Seperti itu. Wa hadhi hasilatun likulli ahadin. Yang seperti ini bisa dihasilkan setiap orang. Setiap orang bisa mengarahkan, membimbing. Naam. Fallahu qad hadan nas jami'an eh, al-mu'minin wal kuffar. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan apa? memberikan penjelasan dan juga arahan kepada seluruh manusia, mukmininnya dan orang kufarnya. Ya enggak? Semuanya apa? Semuanya Allah telah arahkan. Tapi untuk menerimanya bagaimana? Butuh hidayah apa tadi? Taufik. Untuk menerimanya butuh hidayah taufik. Na'am barakallahu fiqum. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah. Kita lihat di sini. Bima'na annahu bayyana lahum wa arsyadahum wa dallahum. 'Ala as-shawab bi irsalir rusuli wa inzal kutubi perhatikan baik-baik dengan makna bahwasannya Allah taala telah menjelaskan kepada mereka kepada orang-orang mukminin dan bahkan orang-orang kufar dan juga membimbing mereka serta menunjukkan mereka kepada kebenaran dengan apa diutusnya para rasul dan diturunnya diturunkannya kitab-kitab paham ya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga apa nah barakallahu fikum hafizakumullah sudah memberikan arahan, bimbingan kepada segenap manusia. Allah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum lahum yahzanun." Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia ini bisa jadi nam telah nam barakallahu datang kepada kalian dari petunjuk. Namun perhatikan baik-baik maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut di hadapan mereka terhadap perkara-perkara akhirat yang akan mereka hadapi, wala hum yahzanun dan juga mereka tidak bersedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Perkara dunia yang terluputkan yang dia tidak mendapatkannya itu mereka enggak sedih. Kenapa? Karena dapat petunjuk. Kemudian juga firman Allah Taala, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid dan azza Jadi yang kita pahami dari ayat tersebut, barang siapa yang berpaling dari dalil, berpaling dari petunjuk Allah taala, niscaya dia akan sesat dan sengsara. Hati-hati. Kalau sudah ada dalil di hadapannya, ada as-sunnah, ada Al-Qur'an di hadapannya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak ada istilahnya kita mendebat, kemudian justru kita mengakal-ngakalin, paham ya? Menolak, menentang dalil jangan. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Nah, sebagaimana ungkapan siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena dalil itu apa sih? Apa itu dalil? Mayursyidu ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang mengarahkan orang kepada apa yang dia inginkan. Dalil penunjuk arah. Dalil secara bahasa itu penunjuk arah. Jadi kalau antum mau selamat ikuti dalil. Contohnya antum posisi di Surabaya. Dalilnya mengarahkan apa? Kalau mau ke Jogja ke barat arahnya. Kok antum malah semakin ke timur? Paham ya? Nanti tersesat dari jalan yang lurus tadi itu. Sampainya kemana kira-kira? Mas? <laughs> Kalau ke timur nggak sampai Jogja nanti. Karena menyelisih dalil tadi itu. Nah, penunjuk arahnya ke barat ya ke barat. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dalil itu seba, nah, setelah bahasa apa mayur syudu ilal matlub. Bahkan bisa dibawa kepada makna apa? Secara syariat juga. Ya nggak? Sesuatu yang mengarahkan sesuatu yang menunjukkan perkara yang diinginkan oleh manusia. Paham ya? Contohnya, antum ingin tahu ya, bahwa bahwasanya isbal itu haram. Memanjangkan celana, pakaian, sarung atau yang semisalnya sampai di bawah mata kaki haram. Dalilnya mana? Ya. kan pengen tahu, dalilnya mana? Nah, ini yang yang dicari ini. Yang menunjukkan kita untuk apa yang kita inginkan, dalilnya mana? Baru kita sebutkan maas falaminal minal ka'baini minal izari fa ya, seluruh apa-apa yang panjang sampai di bawah mata kaki, baik sarung, celana, pakaian atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Oh, berarti dalilnya itu gitu loh. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini wa qala subhanahu dan Allah telah berfirman, "Wa amma samud fahadainahum fastahabbul 'ama al huda." Adapun kaum Samud, kami sudah mengarahkan mereka, menjelaskan kepada mereka, tapi justru mereka lebih cinta cenderung Nah, barakallahu fikum mengarah kepada kebutaan, buta terhadap petunjuk tersebut. Diarahkan, dibimbing malah ngeyel, nolak, bangkang, nentang. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum biasanya ini yang suka menolak dalil ashabul uqul, orang-orang yang andalannya akal mainnya. Itu hati-hati barakallahu fikum. Karena kalau akal itu kita gunakan dalam masalah agama ini tanpa dikendalikan oleh dalil berbahaya. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan Nam law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khufi aula bil mas'i min a'la. Law kana ad-dinu bir kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian khuf yang bawah, khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Ya biasanya di Arab sana di tempat-tempat yang ada musim dingin yang dingin sangat itu ya, atau semacam kaos kaki itu aja ya. Bagian bawahnya niscaya lebih pantas diusap daripada atasnya. Padahal syariat yang disebutkan di dalam as-sunnah Mana yang bisa disyariatkan mengusap khuf itu yang atasnya atau bawahnya? Yang atasnya. Kalau dengan akal yang bawah. Lah kenapa? Yang kotor kan bawah. Ya enggak? Antum kalau berjalan pakai kaos kaki, antum berjalan yang kotor yang bawah atau yang atasnya? Nah, itu kalau dengan akal itu yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kalau dengan akal. Tapi karena enggak enggak dengan akal kita tetap mengusap yang atasnya. Maksudnya ya, menunjukkan bahwasanya akal kita jangan sampai Nah, barakallahu fikum mengendalikan dalil, tapi upayakan apa? Dalil itu mengendalikan akal kita. Sehingga akal kita terkontrol. Paham ya? Karena apa? Karena yang namanya akal yang sehat itu barakallahu fikum hidakumullah senantiasa apa? mengikuti dalil yang sahih. Nah, tidak berseberangan. Allah musta'an. Jadi kalau antum kok melihat dalil kok kelihatannya enggak cocok dengan akal, jangan menganggap dalilnya enggak sehat, akalnya itu yang kurang sehat. Paham ya? Jadi akalnya itu kurang sehat. Jangan dalilnya wah Dalilnya benar atau enggak? Sahih muttafaqun alaih. roh Bukhari, roh Muslim, qala Allah qala Rasul. Kok nyalahkan dalilnya? Salahkan akalnya, kurang atau enggak akalnya itu. Paham ya? Itu ya caranya gitu. Karena terkadang orang kan, "Wah, gimana ini? Enggak cocok dengan akal, enggak sesuai dengan akal." Jangan main akal barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti orang-orang apa ashabul uqul dari Naam. Ikhwan fi din azza wa azzaqumullah kita lihat sini, fahadainahum yani dalalnahum al iman. Maksudnya kami telah menunjukkan mereka Nah barakallahu fikum Nah terhadap keimanan wa 'ala tariqis sahih dan juga kami telah tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus yang benar lakinnahum lam yakbalul huda akan tapi mereka tidak menerima petunjuk balistahabbul 'ama 'alal huda bahkan mereka lebih cenderung mencintai apa untuk buta terhadap petunjuk hadhihi hidayatun 'ammah ini hidayah yang apa umum satu Ingat-ingat ya, baru dapat satu. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua, as sani hidayatun khasatun. Yang kedua adalah hidayah yang khusus. Ini perhatikan Bapak ini ya. Hidayah yang khusus ini hidayah yang sangat berharga. Hidayah yang sangat berharga. Tidak setiap orang mendapatkannya. Oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan hidayah taufik ini, disamping mengenal Al-Qur'an sunnah dan tentunya kita beragama Islam, kita bersyukur barakallahu fikum. Jangan sampai kita merasa Kok ana malah mengenal as-sunnah ya? Setelah mengenal as-sunnah harus perkara-perkara yang dulu tak lakukan harus tinggalkan. Jangan nyalakan ke situ. Justru kita mengenal as-sunnah senang. Karena kalau orang meninggal di atas sunnah, meninggal di atas apa? Semua kebaikan. Man mata 'alal Islam ya sunnah, mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam ya sunnah, sungguhnya apa? Mati di atas seluruh kebaikan. Mohon ya, Na'am barakallahu fikum. Jadi al-Islam was-sunnah syai'an na'am barakallahu fikum mutaqarinan. Paham ya? Naam sesuatu yang senantiasa beriringan. Paham ya? Mutalaziman, sesuatu yang senantiasa melekat. Al-Islam was-sunnah. Karena Islam enggak sempurna kecuali dengan as-sunnah. As-sunnah tidak sempurna kecuali dengan al-Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, apa? I'lamu Naam, i'lamu anna al-islama huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Artinya apa? Ketahuilah bahwasannya Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Karena enggak mungkin Islam sempurna kecuali dengan as-sunnah dan enggak mungkin as-sunnah tegak kecuali dengan al-Islam wala yaqumu akaduma illa bil akhar dan salah satu keduanya tidak akan berdiri tegak sempurna kecuali saling melengkapi al-Islam was sunnah bersyukur barakallahu fikum kita dikenalkan as-sunnah jangan malah kita menyesal jangan malah kita nah barakallahu fikum tidak senang jangan Kalian lihat di sini hidayatun khassatun hidayah yang khusus wahya adayatut taufiq wal qabul ini Hidayah khusus itu adalah hidayah taufik wal kabul, Hidayah taufik dan penerimaan. Apakah setiap orang menerima yang kita dakwahkan? Tidak. Apakah setiap orang beriman? Tidak. Apakah setiap orang yang kita dakwahkan mesti dia menerima? Tidak. Nah ini, hidayah taufik wal kabul ini namanya apa? Hidayah khusus. Ini yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita banyak jumpai orang-orang yang sudah dinasihati berkali-kali enggak sadar Enggak segera menempuh jalan yang benar, enggak segera meninggalkan kemaksiatan karena belum mendapatkan hidayah taufik ini. Paham salah ya? Allah musta'an. Kita lihat. Wa hadhihi la illa ahlul iman. Yang seperti ini tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Faqaluhu hukum dalun illa man itu Semua kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Yakni wafattuhu lil haq. Kecuali orang yang aku berikan taufik kepadanya untuk menempuh al-haq, untuk senantiasa di atas al-haq. Wa hiya al-hidayatul khassah. Yang mana di yang mana nah barakallahu fikum hidayah tersebut adalah hidayah yang khusus. Amal hidayatul 'amah fa hiya hasilatun likulli ahad. Adapun hidayah yang sifatnya umum, maka setiap orang pun mendapatkannya. Paham ya? Setiap orang pun bisa mendapatkannya. Mahfum soal ini ya. Nah, mahfum isof. Hidayah ada berapa tadi? Apa itu? Hidayah dalal wa irsyad. Yang kedua, hidayah taufik. Mana yang umum, mana yang khusus itu? Dua itu, Hamzah. Ayo. Yang umum yang mana? Yang umum yang mana? Hidayah dalalah wa irsyad. Kalau nggak tahu artinya diartikan. Dalalah itu menunjukkan, mengarahkan, irsyad membimbing. Jadi hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, menunjukkan itu hidayah yang sifatnya umum. Setiap orang bisa melakukannya. Tapi hidayah yang kedua tadi hidayah khusus, hidayah apa tadi? Taufik. Yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatian baik-baik. Dan nah, lihat sini. Qalu fastahduni ay utlubu minnil hidayah. Ingat-ingat. Eh, kalau ada susunan alif sin ya, yang sudah kita lewatkan istahda misalkan atau istasqa eh, kemudian ista'ana eh, isti'na barakallahu fikum kemudian eh, barakallahu fikum istaada itu maknanya talab permintaan jadi fastahduni mintalah kalian petunjuk kepadaku jadi kalau kita merasa tahu bahasanya kita semuanya aslinya sesat Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Petunjuk yang benar. Setiap kali kita salat, kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya enggak? Berapa kali dalam sehari semalam kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Salat lima waktu. Lima tak? Huh? Berapa? Caranya yang dihitung rokaatnya. Dalam sehari semalam, sholat lima waktu berapa rokaat? Dua? Semuanya total berapa? Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 17. Berarti Al-Fatihah yang kita baca berapa? 17. Di situ kita baca apa? Ihdinas suratul mustaqim atau tidak? Awal. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Permintaan tersebut terus kita minta, bukan berarti kita di atas kesesatan. Kalau orang-orang yang nggak beres kan mengatakan kalian tuh sebenarnya ragu dengan agamanya. Lah kenapa? Masa setiap hari minta petunjuk terus? Kalau kita ini nggak pernah minta katanya. Kalau kalian tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berarti kalian tidak di atas jalan lurus katanya. Berarti kalian di atas kesesatan. Lah kenapa? Buktinya minta terus katanya. Kita katakan meminta di sini bukan berarti kita di atas kesesatan. Tapi meminta apa kemarin? meminta keistiqomahan agar senantiasa terus-menerus di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti sampai akhir kehidupan. Na'am. Ikhwani fid din kita baca dikit lagi. Ai utlubu minnil hidayah. Maksudnya mintalah kalian dariku hidayah. Bi antakul Allahumma hdini. Allahumma dullani 'alal khair. Allahumma wafiqni lah. Allahumma sabbitni 'alaihi. Seperti contohnya engkau mengatakan, "Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya Allah, tunjukkan aku di atas kebenaran atau kepada kebenaran. Ya Allah, berilah, berikanlah taufik kepadaku. Ya Allah, kokohkanlah diriku di atas apa? Al-haq di atas agamanya. Atau di atas agama Islam maksudnya ya. Tuksiru minad du'a an yahdiyakallahu azza wa jal. Engkau memperbanyak doa agar Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepadamu. Paham ya? Jangan sampai lupa untuk membaca doa yang sering Rasulullah SAW enam ulang-ulang dan Rasulullah ajarkan apa itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik au ala taatik dengan riwayat yang berbeda-beda tapi maknanya sama wahai zat yang bolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Nanti dihafal nanti ya. Suruh nuliskan yang sudah bisa dihafal itu bagus sekali doanya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bagus enggak? Bagus. Karena kita ini hati kita ini barakallahu fikum senantiasa Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita enggak tahu sekarang beriman, istiqomah, nanti di akhir hayatnya bagaimana kita enggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan penutup hidupnya. Oleh karena itu hati-hati para fikum, jangan sombong. Wah, anak sudah sunni salafi, enggak mungkin sesat, enggak mungkin tergelincir katanya. Jangan kayak gitu. Berharap, berdoa, semoga Allah taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Caranya gitu. Kalau menyombongkan jangan, karena kita enggak tahu akhir hayat kita. Paham ya? Tapi kita berupaya menempuh jalan-jalan yang apa? Yang bisa menghantarkan kepada keistiqomahan. Nah, para fikum seperti itu. Oleh karena itu Syekhul Islam menyatakan dengan semakna man salaka madhhab ahli sunnati wal jamaah istaqam. Barang siapa yang menempuh jalannya ahli sunnah, niscaya dia akan istaqama qauluh. Akan senantiasa istiqamah ucapannya, menunjukkan bahasanya jalan menuju ke keistiqamahan menempuh jalannya ahli sunnati wal jamaah. Siapa eh, siapa itu ahli sunnah wal jamaah siapa? Eh? Siapakah ahli sunnah wal jamaah itu siapa? aswaja. Eh? Yang orang-orang mengatakan kami aswaja, jamura, jamaah mujir rasul. Paham ya? Allah mustahan atau siapa? Ahlus sunnah itu karena mengikuti as-sunnah. Al-Quran was sunnah. Al-jamaah, kenapa? Karena senantiasa terus menerus bersatu di atas al-haq. Ya kan? Al-jamaah itu mawafaqal haqqa wa kawain kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Al jamaah. Dalam riwayat yang lain at-taifatul mansurah, al firqatun nadiyah. Paham ya? Maksudnya penjelasan mengenai al jamaah itu adalah al firqatun nadiyah, atau taifatul mansurah, kelompok yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Setelah kita meminta kepada Allah taala ahdikum. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian kata Allah taala. Hada jawabul amr. Ini adalah jawaban terhadap apa perintah tersebut. Faman talaba minallahi jalla wa ala maka barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dari Allah Subhanahu wa taala al-hidayata, meminta hidayah bisidqin wa ikbalin wa rahbatin hadahu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan kejujuran dan penuh penerimaan dan juga penghambaan dan juga penuh keinginan hadahu. Niscaya Allah taala akan berikan hidayah kepadanya. Li'annahu qaribun mujibun subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dekat dan mengabulkan. Qaribun min ibadihi ba'inun an apa? Ulumun fi dzatihi. Allah taala zat yang maha tinggi Nah, di atas arsnya. Kemudian terpisah dari makhluknya. Dekat dengan hambanya. Paham ya? Nam uluwun fi dhatih. Qaribun min ibadih. Ba'inun an khalqih. Naam. Ikhwan fi din azza wa azakumullah. Kita lihat di sini. Waqat wa'ada. Anna man istahdahu fa innahu yahdi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan Barang siapa yang meminta petunjuk kepadanya, niscaya Allah Taala akan berikan petunjuk kepadanya. Wa huwa subhanahu la yukhlifu wa'dah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Fa hadza mimma yu'akkidu 'ala al-'abdi an yuksira min min su'anillahi hidayah. Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang eh, membuat apa kuat atau yang menguatkan, memberikan dorongan dan motivasi agar seorang hamba memperbanyak permintaan kepada Allah Taala hidayah. Jadi yang paling banyak kita minta upayakan hidayah tadi itu. Karena kalau hartanya banyak, kekayaan banyak nggak dapat hidayah, itu apa? Dikhawatirkan dia sengsara. Tapi kalau dia walaupun hidupnya sederhana, pas-pasan, paham ya? Tapi hidayah ada. Hidayah taufik diberikan kepadanya itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Nasallahu alaihi Itu Afiyah, dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.